fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah Qalu aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Perhatikan di sini barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya orang-orang kufar al-juhal, orang-orang bodoh, mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadil kalimah dengan kalimat ini yaitu ufradullah taala bita'alluq yaitu mengisahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam at-ta'alluq ai ta'alluqul qalbi ila Allah maknanya itu bita'alluq ai ta'alluqul qalbi ila Allah khaufan wa raja'an nah maksudnya adalah apa mereka tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat tersebut, kalimat La ilaha illallah, yaitu ifradullah taala mengesahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala bertaluk di dalam menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ta'alluq maksudnya adalah ta'alluqul qalbi, menggantungkan hati Naam ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa rajaan. Baik secara baik dalam keadaan khauf rasa takut ataupun diiringi dengan raja berharap. Wal kufru bima yu'bad min dunillah dan meninggalkan seluruh apa yang disembah dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minhu dan berlepas diri darinya. Tahu mereka Fa innahu maka sesungguhnya mereka ketika diucapkan kepada mereka qulu la ilaha illallah ucapkanlah kalimat la ilaha illallah qalu mereka mengatakan aja'al alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab apakah dia yaitu Nabi Muhammad apakah dia yaitu Muhammad kata mereka ya ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah sesungguhnya ini adalah perkara yang aneh perkara yang mengherankan nah dalam artian tidak mungkin kita pengen ilahnya banyak gitu. Ayo, Pak. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Ai al-kuffaru ya'rifuna ma'na la ilaha illallah. Maknanya adalah orang kufar mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Walihada oleh karena ini lama qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah." Ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah dia yaitu Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Walamma qala lahum dan ketika Rasulullah berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah." Qalu dan juga ketika Rasulullah berkata kepada mereka, "Ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah." Justru mereka mengatakan, "A inna latariku alihatina li syairin majnun?" Bal dzaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Nah, kurang ajar ya. Menuduh Rasulullah dengan penyair gila. Nah, mereka mengatakan ketika diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan, inna apakah kita apakah kita ingin Naam latariku untuk meninggalkan kita meninggalkan alihatina, sesembahan-sembahan kita, ilah-ilah kita dikarenakan ucapan penyair yang gila." Nah, perhatikan itu. Menuduh Rasulullah penyair yang gila baldaa bil haqqi padahal apa telah datang dengan kebenaran wasaddaqal mursalin dan telah benar apa yang Naam atau Allah Subhanahu wa taala telah naam membenarkan para rasul atau apa yang diutus kepada mereka. Naam, bahwasanya bahwasanya benar para nabi dan para rasul dan juga pembawa al-haq itu pasti akan diuji dengan saksian dan makian. Naam ya, seperti itu. Yang membawa kebenaran dan yang menyebarkan atau mendakwahkan kebenaran pasti akan diuji dengan berbagai macam ujian di antaranya cacian, makian, tuduhan, dibilang orang yang tidak normal, dibilang dibilang orang yang tidak seperti keumuman manusia. Naam, penyair gila Rasulullah naudzubillah yang dibilang seperti itu. Penyair gila terkadang dibilang dengan apa? Dengan nam tukang sihir atau kahin misalnya. Nasallahu alaihi wasallam. Naam. Kata beliau, Fahum maka mereka fahimu makna la ilaha illallah. Mereka tuh paham makna la ilaha illallah wa abau an ya'tarifu bihi. Cuman mereka enggan untuk apa? Untuk mengakui dengannya. Tidak mau mereka. Mereka paham cuman mereka tidak mau iktiraf mengakui tentang kebenaran tersebut. Li'annahu yulzimuhu bitarki ibadatil asnam. Karena kalau seandainya mereka membenarkan, kalau seandainya mereka mengakui niscaya apa? akan mengharuskan mereka untuk meninggalkan menyembah apa? berhala-berhala dan mereka nggak mau. Mereka pengennya menyembah berhala dan menyembah Allah. Nah, wahum la yuriduna hadza. Dalam keadaan apakah mereka tidaklah menginginkan perbuatan ini? Wahum la yuriduna hadza. Mereka tidak ingin seperti ini. Wa ma yuridun al-baqa'a ala ibadatil asnam. Yang mereka inginkan hanya saja mereka menginginkan untuk tetap senantiasa mengibadahi berhala-berhala. Nauzubillah ya, membangkang, menolak, menentang. Sudah tahu maknanya, tapi mereka tidak mau iktiraf, tidak mau mengakui, tidak mau meyakini, tidak mau mengamalkan. Walam yajra'u an yakulu dan mereka tidak memberanikan diri Perhatikannya, karena mereka sudah tahu maknanya, akhirnya mereka tidak memberanikan diri untuk ayyakulu mengucapkan la ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik ya. Wa yabqau ala ibadatil asnam dan mereka masih tetap menyembah berhala-berhala. Li'anna fi hadza tanaqudun, karena di dalam perbuatan ini ada tanakut, yaitu ada tanakut, apa tanakut? Bertentangan. Nah, ucapannya tidak seperti apa yang diamalkan. Eh, amalannya tidak seperti apa yang diucapkan. Kabur Allah yang tak taqulu ma la taf'alun. Nam, alangkah murkanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nam antakulu taqulu ma la ketika kalian mengatakan tapi tidak seperti apa yang kalian kerjakan. antakulu taqulu ma la Kalian mengucapkan tapi kalian sendiri tidak mengamalkannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wahum ya'nu wahum ya'nafun. Wahum ya'nufuna minat tanakut. Padahal mereka sendiri apa? Naam terjerumus dalam perkara yang tanakut atau mereka berusaha menjauh dari perkara tanakut. Fi hinan pada suatu suatu nah pada suatu waktu ada pada suatu waktu anak katsiran minal muntamina ila Islam Nafihinan pada suatu saat itu, suatu saat yang kebanyakan orang yang muntamin, muntamin itu muntasibin. Orang yang menisbahkan diri ilal Islam kepada Islam al-yaum pada hari ini la yanifuna min hadat tanakut. Nah, mereka tidak mau perhatian dengan apa? Dengan tanakut ini. Dalam artian padahal sudah tanakut bertentangan, bertolak belakang. Nah, fahum kulun, maka mereka mengatakan la ilaha illallah bi hurufiha mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan huruf-hurufnya. Kalau orang musyrikin, orang kufar zaman dahulu mereka takut mengucapkan itu karena mengharuskan apa? Mengharuskan meninggalkan ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zaman sekarang berani-berani mereka. Berani mengucapkan la ilaha padahal amalannya tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh kalimat la ilaha Perhatikan Walakinnahum yukhalifunaha wa ya'buduna ghairallah al quburi wal adriha was salihin. Akan tapi Nah, orang-orang yang zaman sekarang ini, nah, yang mereka menisbahkan kepada Islam, nah, bersamaan dengan itu mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan huruf-hurufnya, walakinnahum akan tapi mereka yukhalifunaha. Mereka menyelisih kalimat tersebut wa ya'buduna ghairallah dan mereka beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, minal kubur, baik itu kuburan-kuburan wal adriha, bangunan-bangunan. Naam, wassalihin dan orang-orang saleh, bal Wal asjarul ahjar wal Bahkan yang disembah itu apa? Benda mati pun juga disembah. Pohon-pohon juga disembah, batu-batu juga disembah, wa ghadzalik dan yang selain itu. Fahum la yafhamuna ma'na la ilaha illallah. Orang-orang belakang sekarang ini, ya, orang-orang ya, belakangan ini yang mereka bergaya sok enam mengucapkan syahadatain dua persaksian atau berani mengucapkan la ilaha illallah tapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang disebut oleh kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, mereka ternyata tidak ma tidak paham makna la ilaha illallah. Fala yakfi bila ilaha illallah. Kata beliau, enggak cukup melafatkan dengan la ilaha illallah itu saja enggak cukup. Duna ilmin bimakna tanpa mengetahui ilmu maknanya. Paham ya? Duna ilmi makna tanpa mengetahui maknanya. Enggak cukup. Lafaz saja tidak cukup. Dilafatkan dan dipahami maknanya. Wa amila bi ini. Paham ya? Setelah melafatkan, dipahami maknanya kemudian diamalkan keharusan-keharusan atau tuntutan dari kalimat kalimat la ilaha illallah. Paham itu ya? Naam. Kata beliau, "Fala yakfi," maka enggak cukup at-talaffuz bila ilaha illallah. Melafatkan dengan kalimat la ilaha illallah duna ilmin bi makna, tanpa mengetahui maknanya, wa amila bi muqtadah dan tanpa Naam atau wa amal muqtadah tanpa mengamalkan dengan keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Balabudda minal ilmi ma'naha dan bahkan harus mengetahui maknanya. Awalan pertama, Paham ya? Itu pertama kali mengetahui maknanya. Summal amal bi bimuqtadaha. Kemudian setelah mengetahui maknanya, memahami maknanya, baru beramal dengan tuntutan atau keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Inilah bentuk apa tahqiq yaitu merealisasikan, merealisasikan kalimat la ilaha illallah, mewujudkan kalimat la ilaha illallah dengan ini. Memahami maknanya kemudian mengamalkannya. Li annahu la yumkin an ya'mala muqtadaha wa huwa yajhalu ba'naha Dikarenakan tidak mungkin seseorang itu beramal dengan keharusan atau tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia bodoh terhadap maknanya. Maknanya aja nggak tahu kok dia bisa mengamalkan kan gitu. Paham ya? Dia memahami maknanya dulu, tahu maknanya dulu, baru setelah itu dia beramal. Nah, dia beramal yaitu meninggalkan seluruh peribadatan dan peribadatan yang selain Allah taala tinggalkan dan menetapkan peribadatan itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, "Walihada yaqulu jalla wa ala", oleh karena itu, "Na'am." <clears throat> Kata beliau, <clears throat> "Walihada yaqulu jalla wa ala", oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik walil mu'minina wal mu'minat." Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini ada pendalilan yang diambil oleh para ulama Bahwasanya kita Nah, sebelum mengucapkan dan beramal hendaklah berilmu dahulu. Nah, sebagaimana yang akan beliau jelaskan atau sudah kita lewati di mana itu? Di kitab Al-Usul Salasah ya kan? Fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Nah, maka nah, memulailah dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, sehingga Imam Bukhari juga meletakkan dalam sahihnya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah wastaghfir lidzambik dan minta ampunlah engkau untuk dosamu walil mukminin dan untuk orang-orang mukminin wal <coughs> wal mukminat dan untuk orang-orang mukminat paham ya pertama ucapan fa'alam ini menunjukkan apa ucapan fa'alam itu untuk menunjukkan bahwasanya kita dituntut untuk berilmu dulu fa'lam berilmulah engkau bahwasanya la ilaha illallah tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Setelah berilmu apa? Wastaghfir. Amalan enggak istighfar? Istighfar amalan. Dan diucapkan atau enggak? Diucapkan astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu di antaranya ucapannya. Paham ya? Sehingga ucapan dan perbuatan tidak diperkenankan kecuali setelah mengilmui. Nah, dalam artian sudah tahu ilmunya, walaupun belum menghafal nggak masalah, yang penting tahu ilmunya. Karena terkadang orang masih berat ya awal-awal ngaji, belum tentu hafal dalilnya, tapi ilmunya sudah tahu. Ini di dalam Sahih Bukhari, ini dalam Sahih Muslim, ini hadisnya sahih. Cuman terkadang belum hafal, tapi ilmunya sudah ada. Itu nggak masalah ya. Tapi diusahakan kalau bisa menghafal juga. Nah. Dan mintalah engkau ampunan untuk dosamu dan dosanya orang-orang mukminin laki-laki maupun ngam wanita. Dosanya orang orang mukmin laki-laki maupun wanita. Nah, syahidnya mana? Syahidnya adalah wastaghfir dzambik ini. Nah, beristighfar itu beramal dan ucapan dilakukan setelah apa? Setelah ilmu. Fa'lam. Fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amal. Maka na'am hendaklah dimulai Naam, dengan ilmu sebelum ucapan dan amal. ladzi yajhal ma'na la ilaha illallah, maka orang yang bodoh dengan makna la ilaha illallah, la yumkin an ya'mala bi muqtadaha, tidak mungkin dia bisa mengamalkan dengan keharusan atau tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah alal wajhi sahih dalam dalam sisi yang benar atau di atas sisi yang benar. Paham ya? Tidak bisa beramal Naam dengan amalan yang diharuskan atau yang dituntut daripada kalimat dari Allah dengan apa? Dengan atau di atas posisi atau sisi yang benar. Tidak bisa. Kenapa demikian? Karena dia bodoh. Sehingga beliau mengatakan apa? Fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal. Maka hendaklah memulai dahulu dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Falladhi yadhal ma'ana la ilaha illallah, maka orang yang bodoh tidak paham tentang ma'ana la ilaha illallah, la yumkinu tidak mungkin an ya'mala untuk mengerjakan dan mengamalkan bimuktadoha keharusan atau tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah ala wajhi sahih dalam bentuk sisi yang benar. Enggak bisa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Qala al-muallifu rahimahullah taala, "Fa idza 'arafta anna juhala kuffar ya'rifuna dhalik. Kemudian ketika engkau mengetahui setelah engkau mengetahui bahwasannya orang-orang bodohnya orang kafir, anil juhal kufar, orang-orang bodohnya, Naam orang-orang kufar, ya'rifuna dzalik, dah mengetahui hal tersebut, fal ajbu. Fal ajabu, maka perkara yang menajubkan atau perkara yang mengherankan atau perkara yang aneh gitu ya, perkara yang aneh, mimman yad'al Islam. Ya, dari kalangan orang yang mengaku-ngaku dirinya adalah Islam, mengaku-ngaku dirinya adalah beragama Islam, sana dengan lisannya. Paham ya? Alangkah anehnya orang-orang yang mengaku diri mereka adalah beratas eh, berada di atas agama Islam wa huwa la ya'rif min tafsir hadil kalimah dalam keadaan tidak tahu tafsiran kalimat ini. Jadi kita harus banyak bersyukur ya. Ahlu sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada, insya Allah Ta'ala diajarkan dan dibimbing dan diarahkan untuk mengetahui makna la ilaha illallah dengan makna yang benar. Bukan seperti yang di madrasah-madrasah sekolah-sekolah umum yang mereka ajarkan makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Itu keliru. Tapi bagaimana yang mana yang benar? La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, itu mana yang benar. Kalau beliau, wa huwa la ya'rif min tafsir hadil kalimah ma arafahu juhalu kafarah. Dalam keadaan orang yang mengaku mengaku Islam, perhatikan ya, orang yang mengaku mengaku Islam dalam keadaan dia tidak mengetahui penjelasan atau makna daripada kalimat la ilaha illallah ini sebagaimana yang diketahui oleh orang bodohnya orang kufar. Tanya orang kufar zaman dahulu tahu mereka maknanya. Nah, tapi orang kufar zaman sekarang ya orang musyrik zaman sekarang ngaku Islam, sudah ngaku ngaku ngaku Islam tapi nggak tahu maknanya itu sangat memprihatinkan sekali sehingga dituntut untuk segera meninggalkan naam urusan-urusan dunianya dan mengarah kepada al-ilmu agar bisa mengentaskan kebodohan dari dirinya. Karena apa? Karena ilmu sangat penting. Al ilmu nurun wa nurullah la yutawasi. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang ber, berbuat maksiat. Naam. Sehingga jangan sampai cahaya cahaya ini naam terhilangkan dari kita. Jangan sampai cahaya ini tertutupi dari kita. Jangan sampai cahaya ini naam redup atau jangan sampai cahaya ini naam mati. Tapi bagaimana caranya untuk menumbuhkan dan menghidupkan dan membuat terang cahaya ini dengan cara apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu semakin diamalkan, semakin terang cahayanya. Nah, seperti itu. Karena ilmu kalau nggak diamalkan, nanti cahayanya akan redup dan bahkan akan mati, tidak ada cahayanya sama sekali. Nah, eh, orang berilmu kemudian dia beramal seperti apa orang yang ada ilmunya. Nah, sehingga sebutkan dalam eh, ucapan sebagian para ulama atau para salaf apa itu? La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmi. 'amila bihi sara 'aliman senantiasa terus-menerus orang alim itu bodoh hingga dia mau beramal dengan ilmunya. Maka apabila orang alim tersebut beramal dengan ilmunya, seorang aliman, maka jadilah dia orang yang benar-benar orang alim. Barakallahu fikum jadi orang alim, orang yang berilmu, ketika tidak beramal dengan ilmunya, maka seakan-akan dia orang bodoh. Nah, namun perlu diketahui ya, barakallahu fikum orang beramal itu sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing dan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Naam berusaha juga untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah Taala haramkan. Kata beliau, bal yadunnu anna dzalika huwa talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li min al Kata beliau, bahkan dia beranggapan bahwasanya yang demikian itu cukup dengan melafatkan dengan huruf-hurufnya. La ilaha illallah, hurufnya sama persis sudah selesai. Tanpa meyakini dengan hati. Naam, tanpa meyakini dengan hati li syai'in minal ma'ani dari sesuatu maknanya. Paham ya? Tanpa meyakini dengan hati untuk sesuatu maknanya. Jadi seakan-akan cuma lafaz saja sudah cukup la ilaha illallah. Lafaz dengan la ilaha illallah sesuai dengan hurufnya selesai sudah. Qala asy-syarih Syekh Shalal Fauzan hafizah taala, "Hadza min a'jabil 'ajab." Kata beliau, "Hadza min a'jabil 'ajab." Ini termasuk termasuk perkara yang Nah, yang paling mengherankan atau paling aneh perkara yang paling enak, paling paling aneh. Anna juhal kufar, bahwasanya orang bodohnya orang kafir, wal musyrikin dan orang musyrikin fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna anna ma'na hadzal kalimah huwa ikhlasul ibadah lillahi wa tarku dan ghairihi. Perhatikan ini. Termasuk perkara yang mengherankan atau perkara yang sangat aneh bahwasanya orang bodohnya orang kafir Quraisy, orang musyrikin di zamannya Rasulullah, mereka mengetahui makna la ilaha illallah, mereka mengetahui makna kalimat ini, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan yang selainnya. Tahu maknanya. Falidzalika oleh karena ini oleh karena itu imtana'u 'anil nutqi biha oleh karena ini mereka melarang. Ketika mereka tahu maknanya, paham maknanya mereka melarang untuk mengucapkan dengan kalimat tersebut. Tahasyian litarki ibadatin alihatihi Karena dalam keadaan apa? Khawatir atau takut Ya, karena makanan takut kalau seandainya apa? Untuk meninggalkan ibadah atau untuk meninggalkan apa peribadahan kepada ilah-ilah mereka. Wa ta'assuban dan juga dalam rangka wa ta'assub fanatik fanatik terhadap kebatilan mereka. Wa man Islam al-yaum dan orang yang mengaku-ngaku Islam pada hari ini la yafham tidak paham anda ma'na hadil kalimah bahwasanya mana kalimat ini huwa tarku ibadatil qubur wal adrihah bahwasannya makna kalimat ini adalah meninggalkan peribadahan kubur, meninggalkan apa? menyembah kuburan, wal adhiyah dan bangunan-bangunan, wal ikhlasul ibadatillah dan memurnikan atau mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika oleh karena itu sara yaquluha maka menjadilah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa huwa muqimun ala syirki walaupun dia mengerjakan atau walaupun mereka berdiri di atas kesyirikan la ya'naf tanaqud nganti wa tidak dianggap tanakut wal jama' baina diddain. Paham itu ya? Tidak dianggap bertentangan dan bahkan menggabungkan di antara dua sesuatu yang bertentangan. Diddain itu adalah dua sesuatu yang bertentangan. Contohnya. Nah, sekarang asyirku sama tauhid dua-duanya bertentangan. Kalau digabung dalam satu nggak bisa. Paham ya? Imma kamu berbuat syirik kemudian dikatakan musyrikin, imma kamu berbuat tauhid dikatakan muwahhid. Seperti itu. Kalau menggabungkan anak mau menyembah pohon, menyembah batu, menyembah berhala, tapi juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Digabungkan antara syirik dengan tauhid. Bisa nggak? Tidak bisa. Paham ya? La yajuzu al-jama' baina dibdain. Tidak diperbolehkan menggabungkan antara dua sesuatu yang berbeda atau dua sesuatu dua sesuatu yang berlawanan naam dalam satu waktu dilarang. Paham ya? Ima kalian berbuat syirik Paham ya? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala kemudian kita hukumi kalian adalah musyrikin atau kalian beribadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan sehingga kita hukumi kalian adalah muwahhidin, seperti itu. Adapun kalau mereka mengatakan kami menjamak dua-duanya, beribadah kepada Allah sekaligus juga beribadah pada kuburan, nggak bisa. La yajuzu al-jama' baina diddain. Tidak diperbolehkan menggabungkan antara dua perkara yang bertentangan. Naam. Fasara juhalu kufar a'lam minhu bima'na la ilallah. Berarti kalau kita telusuri, kita pahami dalam pahami alur beliau yang beliau sampaikan, berarti menjadilah orang kufar, orang bodohnya kufar di zaman Rasulullah itu lebih tahu tentang makna la ilaha illallah dibanding apa? Orang-orang yang mengaku Islam pada hari ini. Paham ya? Sekarang banyak orang mengaku Islam banyak, cuman belum tentu makna la ilaha tahu maknanya. Mereka mengucapkan mudah la ilaha illallah, mudah mengucapkan, cuman tidak tahu maknanya gitu ya. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Wa sara hadzal mudda'i Islam maka menjadilah orang yang mengaku dirinya adalah Islam, mengaku dirinya adalah beragama Islam, ya dulu dia beranggapan anal murada bihadil kalimah, bahwasanya yang diinginkan dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, huwa nutqu bihurufiha, adalah mengucapkan dengan huruf-hurufnya saja min ghairi i'tiqadin li ma'naha tanpa harus meyakini maknanya fasara yuraddidu ma'aha maka menjadilah dia yuraddid mengulang-ulang bersama kalimat la ilallah doa al mauta wal makburin lailan nahara yaitu untuk mendoakan orang yang sudah mati atau mendoakan orang-orang yang sudah dikubur siang dan malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu, diulang-ulang. Kalau sudah malam, Eh, kalau sudah malam nanti nafi wal isbat, nafi saja. Yang yang kanan bilang la, ilaha, la ilaha, yang kiri bilang illallah. Nanti kalau sudah terlanjur lama, sudah sangat banyak mengucapkan, akhirnya apa? Mereka cuma mengucapkan hu hu hu hu katanya. Kenapa? Karena mereka berdalilkan wa ma ya'lamu junud rabbika illa Nah, kata mereka hu itu Allah katanya. Buktinya mana? Buktinya ini. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa katanya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbu kecuali hu. Padahal Hu itu siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berpikir tidak mengucapkan la ilaha illallah tapi apa? Hu hu hu hu itu. Seperti itu. Nauzubillah ya. Nasallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Barakallahu fiikum. Cukup sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah taala subhanallahi wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.